Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya yaitu permasalahan daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah. Sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-51 yaitu masih mengenai penyebutan orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Mereka mensifati Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia. Padahal sudah kita ketahui bersama barakallahu fikum ahlus sunnah wal jamaah secara khusus bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah jalla wa ala minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'anul Karim adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dan darinya dari Allah Subhanahu wa taala dimulai Al-Qur'an dan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sekarang kita baca di sini. Qala al-Imam al-Mujaddid rahmatullah alaihi al-mas'alatu al-hadiyatu wal-khamsun al-mas'alatu al-hadiyatu wal khamsun. Permasalahan yang ke-51, qauluhum fil Qur'ani in hadza illa qaulul bashar. Perhatikan di sini. Tidaklah ini melainkan ucapan manusia. Ya, tidaklah Al-Qur'an ini melainkan ucapan manusia. Ini ucapan mereka. Jadi mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia, bukan kalamullah jalla wa ala. Bukan kalamullah jalla wa ala. Namun ini ungkapan yang keliru. Bahkan kalau seandainya Nah, barakallahu fikum, Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia. Datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala niscaya akan dijumpai perselisihan yang sangat banyak. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Dan kalau seandainya Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak, kontradiksi, pertabrakan yang sangat banyak. Namun manakala Al-Qur'an bukan ucapan manusia. Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak menjumpai keraguan sedikit pun di dalamnya. Alif Lam Mim, dalikal kitabu la raiba fi. Alif Lam Mim, itulah Al-Qur'an, Al-Kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, barakallahu fikum. Kemarin sempat kami ucapkan Naam ayat mengenai walau kana min 'indi min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira Nah, yang tepat adalah sebagaimana yang sekarang kami ungkapkan. Nah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Itu ayat satunya. Kemudian juga Allah Taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menjumpai kontradiksi atau perselisihan yang sangat banyak dalam Al-Qur'an. Na'am barakallahu fikum. Kemarin kemungkinan kami ucapkan dengan lafaz pul laukana min indi la wajadtu fi ikhtilafan katsira. Yang tepat adalah walau kana min indi la wajadtu fi ikhtilafan katsira. Naam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah qala syarih jadi orang-orang jahiliyah barakallahu fikum permasalahan yang ke-51 ini mereka menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu ucapan manusia Naam, kita baca apa yang sampaikan Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah min masaili ahli jahiliyah termasuk permasalahan-permasalahan orang-orang jahiliyah annahum yaqulun bahwasanya mereka mengatakan innal qur'ana qaulul bashar sesungguhnya al-qur'an adalah ucapan manusia kama qalahul walid ibn mughirah sebagaimana na barakallahu yang mengucapkan hal ini nukilan ini al-walid ibn mughirah jadi orang-orang jahiliyah mengatakan seperti itu kata Al-Walid bin muhira, Bahwasanya Al-Qur'an itu ucapan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Orang-orang yang berani-berani melancang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sa'uslihi saqar. Nam sungguh kami akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar? Apakah kamu tahu apa itu neraka saqar? Neraka saqar adalah neraka yang sangat berbahaya sekali la tubqi wa la tadar. Neraka stakor itu tidak menyisakan, tidak pula meninggalkan. Dalam arti orang yang masuk sudah habis, hangus. Lawahatul bashar sebagai tempat memanggangnya manusia. Jadi hangus di situ para kalafikum. Kemudian mereka apakah bisa lari? Tidak bisa lari, dijaga ketat oleh malaikat. Jumlahnya bukan 1 2 3 4 saja. Nah, para kalafikum tadi jumlahnya 19 malaikat. Alaiha ashar Di atas neraka stakor tersebut terdapat 19 malaikat. Sangat mengerikan sangat mengerikan sekali barakallahu fikum. Ini ancaman hukuman bagi orang-orang yang mengatakan apa? Al-Qur'an adalah ucapan manusia. In hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul bashar 'alaiha 19. Allah musta'an. Naam. Kemudian Al-Qur'anul Karim sebagaimana sudah kita ketahui bersama, naam adalah mukjizat mukjizatun azimah, mukjizah yang sangat besar. Nah, yang diturunkan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sebagai kitab suci kaum muslimin. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah wal Qur'anu kalamullah subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, takalamallahu bihi hakikatan. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya secara hakikat wa auhahu ila nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril dan Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan wahyu dan mewahyukan Al-Qur'an tersebut kepada nabi kepada nabinya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Jibril alaihissalam fa huwa kalamuhu haqiqatan maka Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala secara hakikat sebagaimana ayat yang sering kita dengar Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ahadun minal musyrikin istajaraka Fahadirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika ada salah seorang di kalangan, dari kalangan kaum musyrikin, mereka minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia, berilah dia perlindungan hingga dia mendengar kalam Allah, itu mendengar Al-Qur'an Al-Karim. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kata beliau di sini, fahuwa kalamu haqiqatan Al-Qur'anul Karim adalah ucapannya secara hakikat. Wasamahu kalamahu fi ayatin katsiratin dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an adalah ucapannya pada ayat yang sangat banyak. Misal qaulihi seperti firman Allah taala hatta yasma'a kalamullah. Potongan dari ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Yuriduna an yubaddilu kalamullah. Mereka orang-orang orang kafir, mereka hendak menginginkan untuk mengganti mengubah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mengubah Al-Qur'an Padahal al al Karim tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak bisa. Nah manusia bahkan jin pun berkumpul jadi satu. Membuat Al-Quran yang semisalnya. Dengan ayat yang sering kita ucapkan. Dan sering kita baca. Barakallahu fikum. Kulla in istama'atil insu wal jinnu. Ala an ya'tu bimisli al Qur'an. La ya'tu nabi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din dohira. Jadi tidak akan mampu. Katakanlah kepada jin dan manusia. Atau katakanlah kepada. Kalau seandainya manusia dan jin mereka berkumpul semuanya bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, misalnya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang seperti Al-Qur'an walaupun mereka sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya saling tolong menolong, tidak akan mampu barakallahu fikum. Naam. wahada huwa itikadu ahli sunnah wal jamaah rasul. Dan inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah dan para pengikutnya Rasul. Bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, ghair makhluk. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Nah barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu jangan sampai nah barakallahu fikum keliru dalam memahami. Eh nah barakallahu fikum. Wal musyrikuna ya'rifuna annahu kalamullah. Orang musyrikin tahu. Orang musyrikin mereka mengetahui bahwasannya Al-Qur'an itu kalamullah wa annahu laisa min kalami Muhammadin. Bahwasanya Al-Qur'an itu bukan ucapan Nabi Muhammad. annahu law kana min kalami Muhammadin kalau seandainya Al-Quran itu datangnya dari ucapan atau ucapan Nabi Muhammad SAW, Nabi Sita'atihim an yakulu mislah. Niscaya mereka, eh, dengan kemampuan mereka akan mencontoh dan mengatakan yang semisalnya. Eh, Lianna dan Sallallahu Alaihi Wasallam basyarun misluhum. Karena Nabi Muhammad itu manusia seperti mereka. Jadi kalau seandainya Al-Quran itu adalah ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya mereka akan apa? Akan membuat ucapan yang semisal ucapan Nabi Muhammad itu loh. Nah, falau kana min kalamih, kalau seandainya itu termasuk ucapan Nabi Muhammad, kana bi sita'atihim an, an yuhaku. Niscaya dengan kemampuan mereka mereka akan mencontoh dan akan menghikayatkan. Nah, wallahu jalla wa ala tahaddahum an ya'tu mislih. Sedangkan dan Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk mendatangkan dengan semisalnya. aw bi asyri suwarin min mislihi atau dengan 10 surat saja yang semisalnya. Au bi suratin wahidah mislih atau dengan satu surat saja. Niscaya mereka tidak akan mampu Nah, barakallahu fikum. Falam ya'tu bi syai'in min dzalik, maka mereka tidak satu pun tidak akan mampu mendatangkan sedikit pun dari perkara tersebut. Tidak satu surat, tidak pula satu ayat, tidak satu ayat, tidak pula satu surat. Nah, tidak pula satu surat bahkan apalagi satu Al-Qur'an. Satu ayat saja tidak mampu, nah barakallahu fikum seperti itu ma'a kufrihim wa ala ala musyaqatillahi wa rasulih bersamaan kekufuran mereka dan penentangan mereka dan semangatnya mereka ambisi mereka na'am fikum untuk menyelisih dan musuh Allah dan rasulnya falau kana bi sita'atihim an ya'tu bi suratin mislihi nah kalau seandainya dengan kemampuan mereka mereka bisa mendatangkan satu surat yang semisalnya lama ta'akhkharu niscaya mereka tidak akan terlambat gitu loh walakin ajazu Andalik, Akan tapi mereka itu tidak mampu, lemah untuk mendatangkan semisalnya. Fadala dalika ala annahu kalamullah jalla wa ala. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Musaf itu al Quran Karim, tintanya, kertasnya, kemudian jilitannya, semua itu adalah makhluk. Adapun lantunannya dilantunkan bacaannya barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim misalkan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad misalkan, itu semuanya adalah Naam kalamullah jalla wa ala. Jadi Al-Qur'an bermakna al-makruh. Al-Qur'an yang dimaknai dengan al-makruh yang dibaca. Yang dibaca itu adalah kalamullah. Nah, barakallahu fikum yang baca adalah kalamullah. Adapun naam suara yang membaca tersebut adalah makhluk. Ada suara yang membaca tersebut adalah adalah makhluk. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, naam jangan sampai keliru ya. Jadi bacaannya yang dibaca itu adalah kalamullah, suara yang baca adalah makhluk. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih telah menyebutkan dalam nuniyahnya beliau mengatakan, "Lakin aswatal ibadi wa fi'lahum kamidatihim wa makhluqani." Akan tetapi, suara-suara hamba dan perbuatan hamba seperti kertasnya dan juga tintanya, dua-duanya adalah makhluk. Nah, fasautu lil qari, fasautul lil qari walakin kalama kalamu rabbil arsyidul ihsani. Akan tapi suara, suara yang membaca. Suara itu ada suara yang membaca, berarti makhluk. Nah, tapi kalamnya bagaimana? Kalamu rabbil arsyidul ihsani. Ucapan Rabb yang memiliki arsy. Nah, barakallahu fikum. Jadi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang dilantunkan yang dibaca adalah kalamullah jalla wa ala. Adapun suaranya adalah suara makhluk. Fasautu fasautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Fasautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Naam, suara-suara yang membaca itu makhluk, adapun kalam yang dibaca adalah kalamullah jalla wa ala. Berikutnya, Fadala dzalika ala annahu kalamullah jalla wa ala la kalamu ghairihi. Ini menunjukkan bahwasannya itu semuanya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan yang selainnya. La kalamu Jibril, bukan kalamnya Jibril, wala Muhammadin wa innama huwa kalamullah dan bukan juga kalamnya Nabi Muhammad SAW hanya saja itu adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala wa inna Jibril wa Muhammadun alaihi Wasallam dan hanya hanya saja Jibril dan Nabi Muhammad SAW mubalighani anillahi jalla wa ala kalamahu bi amanatin kedua-duanya itu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW kedua-duanya adalah yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan eh, menyampaikan ucapannya dengan amanah terpercaya Wal kalamu yudhafu ila man qalahu mubtadi'an. Sedangkan yang namanya kalam, ucapan itu disandarkan kepada orang atau kepada zat yang mengucapkannya pertama kali. La ila man qalahu muballighan mu'addiyan, bukan kepada orang yang mengucapkannya dalam keadaan menyampaikan dan juga na barakallahu fikum dan juga membacakannya. Jadi ketika Rasulullah melantunkan ayat misalkan, Jibril melantunkan ayat tersebut, itu berarti apa? Menukilkan dari zat yang mengucapkan pertama kali yaitu menukilkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kuffaru yukabirun. Sedangkan orang kufar mereka yukabirun, sombong. Mereka mengingkari perkara-perkara yang sudah seharusnya dipahami di dalam benak pikiran manusia secara naluri, namun mereka ingkari. Taratan yakunun, terkadang mereka mengatakan Al-Qur'an sihrun. Al-Qur'an itu adalah sihir. Wa taratan yakunun, terkadang mereka mengatakan innahu ta'allamahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ulama'i ahli kitab. Ada di antara mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu Nabi Muhammad mempelajarinya dari ulama ahlu kita, katanya, Yahudi wa Nasara. Wa yunawwi'una akwal mereka berbagai macam jenis ucapan-ucapan yang dilontarkan, jadi dilontarkan dituduhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mimma yadullu ala kadhibihim fi hadha wa takharrusatihim. Eh, dari perkara-perkara yang menunjukkan atas kedustaan mereka dalam perkara ini dan juga takhar takharrusatihim dan juga kedustaan-kedustaan mereka. Nah, artinya sama ya. Falladhi ya'taqidu anna al-Qur'ana kalam Muhammadin, maka orang yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Nabi Muhammad wa annahu qaulul bashar dan bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan manusia, faqalu hadha huwa qaulu ahli jahiliyah. Maka ucapan ini adalah ucapan orang jahiliyah wal a'yadu billah kama alaihi al-jahmiyah wal mu'tazilah wa man syabahahum. Eh, sebagaimana nambar kalau fikum seperti kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang menyerupai mereka, mereka berpendapat demikian. Allah musta'an. Mimman yakulun dari kalangan orang yang mengatakan innal innal Qur'an laisa Allah Al-Qur'an sesungguhnya Al-Qur'an bukan ucapan Allah katanya. Wa inna ma khalaqahu Allah jalla wa ala fi Jibril. Kata mereka hanya saja Al-Qur'an itu Allah telah ciptakan kepada Jibril au bi Muhammadin atau yang diciptakan kepada Nabi Muhammad au fil lauhil mahfud atau yang diciptakan diciptakan dalam lauhil mahfud atau yang diciptakan dalam lauhil mahfud katanya au ghair dzalika min al-aqwal al-batilah allati hiya min jinsi qaul jahiliyah atau dari ucapan-ucapan yang selain itu berupa ucapan-ucapan yang batil yang itu merupakan jenis daripada ucapan orang-orang jahiliyah wal billah yang mereka mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia, Al-Qur'an adalah ucapan tukang sihir atau yang semisalnya. Itu semuanya ucapan-ucapan jahiliyah wal billah. Kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin menjauhi perkara-perkara jahiliyah dan tidak mencontoh mereka bahkan menjauhi sejauh-jauhnya. Nasallallahu assalamatun afiyah fid dunya wal akhirah wa